Surah Najm Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Demi bintang ketika terbenam Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia, Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidrotul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika sidrotul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, orang-orang musyrik, menganggap berhala, Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah, Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat, pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. وما وإن الظن لا يغني من الحق شيئا Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Walillahi ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Yaitu, mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya? أعنده علم الغيب فهو يرى Apakah dia mempunyai ilmu yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? أم لم ينبأ بما في صحف موسى Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa وإبراهيم الذي وفى dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan. وأنه هو رب الشعرى Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. وأنه أهلك عادا الأولى Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. وثمود فما أبقى Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. والمؤتفكة أهوى Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. فغشاها ما غشى Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. فبأي آلاء تتمارى Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? هذا نذير من النذر الأولى Ini Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. أزفت الآزفة Yang dekat, hari kiamat telah makin mendekat. ليس لها من دون الله كاشفة Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawakan dan tidak menangis? وأنتم سامدون Sedang kamu lengah darinya. فاسجدوا لله واعبدوا Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.